Jadi misalnya ya Allah, seorang bujangan, seorang jomblo berdoa ya Allah, berilah aku anak yang soleh dan solehah. Mana kata? Malaikat lebih orang rapi jalo anak. Ngono malaikatnya. Terus malaikatnya di meneng kok gue gue gue Kuwi pinter gue, Dia maksud aku gue. anak soleh solehah kan berarti aku kudu ibu Jose. Nah itu kan gitu. Ayo bener lagi, Ngono carane, jadi sama Allah itu bermesraan. Jadi pikirannya lipat. Ya Allah berilah aku anak yang soleh. Nek kue berpikiran sepenggal, lu kue urung rapi kok jalur anak, lu kue sepenggal. Iki politik tingkat tinggi. <laughs> Iya dah. Ngono dek. gue eh, iki wajan. Jadi menurut saya, marilah kita sibuk meridhoi Allah. Orang ngersula nang Allah, orang bantah, orang kok ngene kok ngunu? Karena banyak sekali pernyataan Allah misalnya gini, Allah menyatakan, "Wahai hambaku, engkau punya kemauan dan aku juga punya kemauan. Hendaklah engkau ingat yang berlaku adalah kemauanku." Menunggu ya Allah, Arab gue. Arab kok bantah? Satu-satunya jalan ikhlas dan kalau kamu ikhlas, kamu tidak akan menderita sebagaimana yang kamu cemaskan. Gitu loh, Dek. Jadi ridho Allah tadi itu menurut saya dibalik saja. Kue wae sing ridho. Allah ridho atau tidak monggo ya Allah yang penting aku ridho kepadamu ngono lho nek cinta. Karo bojomu yang ngono kowe Jadi karo aku apa ora monggo sakarmu ning aku cinta karo kowe. Kowe tak penuhi kabeh. Kowe ora nang aku ngono ya ora apa-apa wis sing penting aku cinta karo kowe. Ngono lho Dek. Kuwi kowe dadi wong lanang sing dheke ora wani ninggal kowe. Ngono carane. Catet ku ya. Dadi sing wong wedok-wedok ya, bojomu ora bali rong dina, bojomu kok jebuke banyu anget, kok copot sepatune kok siram, eh kok resiki sikile. Njur kok kok copot kelambine, njur apa sih wis pokoke kok ladeni. Wis ya. Wis to, bojomu jare wong ngene-ngene ben wae pokoke begitu bojomu teko bah bar lunga telung sasi ya ben pokoke begitu teko langsung kowe gawe banyu anget kok rendam sikile kok resiki segala macam wis kowe kowe entuk telung wulan kowe ngono kuwi bojomu le taat karo kowe entek-entekan ora wani ninggal kowe mergo ora mungkin ana wong wedok kaya ngono kuwi kejaba iya ora bener ora bener lah, Ayo mulai sesuk. Mulai sesuk. lagi. Sing sedikit menggodok banyak banget. Lebih tenang deh. Saya soalnya punya temen empiris itu. Anda tahu namanya, terkenal dia. Ya. Dia ini pokoknya serat cetok kayak sok Bali tolong sasi, sok duit ya ora cetok, senyambut nyambut gaya bojone, si wong lanang orang genah tenang. Gitu ya, iku kancaku. Neng bojo niki Masya Allah ora nesu. Selalu disayang, selalu senyum begitu bojo sing lanang teko sing wedok mesti mesem coba gue. Bahkan dicuci kakinya, disayang, badai teh nopo kopi mas, ngono kae. Sapi turute. Ndak sampai tiga bulan deh, ndak sampai tiga bulan. Si laki-laki ini kemudian menyadari bahwa Orang mungkin ono wong wedok kaya bojoku iki. Akhirnya dia sangat sayang sama istrinya, sangat setia sama istrinya dan pasrah semuanya kepada istrinya. Itu loh, dia. Jadi wong lanang, jadi wong lanang sing apik banget gitu. Ah, ini ini metode. Jadi monggo arep dinggo apa ora monggo gitu loh. Wong wedok nek arep bojomu ora iso ninggal kowe, kono kaya ngono kuwi. Itu. Untuk metode ini wong lanang sejemeneh. Guna ya metode pekalongan, guna Arab Rabi meneh. Pertama, isukan ke teman-temanmu dan isukan bahwa kue yang yangan karo sopong. Sengaja diisukan, koncomu membantu kue menyebarkan isu bahwa misalnya Abi Panis, Abi Panis, wow, Abi Panis upama, nih. Oh jarene yang yangan ini ini ini ini padahal tidak. Nah Abi Panis tinggal bilang, Oh biasa lah uang ini cemburu, dengki, iri mesti amit-amit ngono kuwi. Wis ora ngono kuwi. Terus bojone orang percaya, Allah, sapa ngerti nek iya. Terus bimenis sebar meneh, sebar meneh. Oh, sebar meneh isu bahwa dia selingkuh sampai tiga kali tahap tiga tahap dan ternyata terbukti tidak pacaran sama siapapun. Ya tau kowe ngerti tadi. Juga kabeh mung fitnah wong dengki iri biasa. Nah, akhirnya istrinya sangat yakin terhadap kesetiaan Nabi Abi Panis. Nek wis kaya yang kuwi njur rabi yo. Nek wis rabi, njur ono sing kandha, Abi Panis wayu to, Bu. Oh, fitnah Wah, Ngono kuwi. Ngono kuwi carane. Eh, lagi muruki sing ora-ora kuwi ya guyon ya. Ngono kuwi ceritane. Oke, soal ridho Allah itu ya. Oke, yang penting Anda sendiri yang ridho kepada Allah dan itulah yang saya lakukan. Oh Gini-gini. Oh, yang memaafkan tadi belum ya? Oke, terus Mas.